khutbah wukuf dan sholat duhur dan asar. Dua rakaat, dua rakaat setara jamak takdim dan kosor. Doa wukuf dipimpin oleh para pembimbing secara bergantian. Diikuti oleh seluruh jamaah sampai jam 16.30. Dan disambung dengan doa panjang oleh pembimbing. Dilanjutkan doa keluarga atau pribadi-pribadi saat maghrib dibacakan doa penutup wukuf oleh pembimbing. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah banyak membaca talbiah dan mohon kemudahan terutama dalam mabit di Musdalifah. Perjalanan dari Musdalifah menuju Mina banyak membaca talbiah dan mohon kemudahan. Mabit di Mina dan lempar jumroh menuju jumrah akobah tanggal 10 Dzulhijjah banyak membaca talbiyah dan mohon kemudahan untuk melempar jumrah